Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang keutamaan ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang ikhlas akan diberikan pertolongan oleh Allah, dimudahkan urusannya dan orang yang ikhlas artinya orang yang mengosongkan hatinya maka ketika dia berdoa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman benar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas yaitu min anwa'ir riya jenis-jenis riya. Ya, kita tahu bahwa riya itu termasuk perkara yang tercela dan kita tahu bahwa riya merupakan ciri kecil di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti ya dari kalian adalah syirik kecil. Ya. Kalau para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil, kecil ya Rasulullah? Qalah ar-riya yaitu riya. Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah. Maka Allah akan berkata, Allah akan berfirman pada hari kiamat, tidak jazan nas bi'amalihim," ketika sudah membalas perbuatan-perbuatan dari amal-amal manusia. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riak kepada mereka dalam kehidupan dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan maka perhatikan oleh kalian apakah mereka orang-orang yang dulu kalian riak kepada mereka mereka punya balasan Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, dengan rijaluhu rijalun sahih ya. dan dihasankan oleh Ibnu Hajar al Asqalani sanatnya dalam Fathul Bari. Maka di sini riak merupakan perbuatan yang tercela dan riak merupakan syirik kecil namun kalau orang dari awal sudah melakukan ibadahnya dengan ria, maka tidak menutup kemungkinan terjatuh kepada syirik besar. Sebagaimana penjelasan Asyik Muhammad bin Sarusaimin dalam kitabnya Al-Qol Mufid ala Kitab Tauhid. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi Allah berfirman ana agna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka fi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu rawahu muslim Akulah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selain diriku dalam beribadah, maka aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Kemudian kita ketahui di sini apa di antara jenis-jenis riak. Nah, ini e, pembahasan ini ya diambil dari Mukhtasar min Hajil Qasidin. Kata beliau, min anwa'ir riya di antara macam-macamnya riak yang pertama adalah ar-riya'u al-badani, riak badan. Apa maksudnya riak badan di sini? Wa yakunu nuhul wa sifar ibadu bidzalika syiddatal ijtihad yaitu menampakkan badannya seperti badannya kurus, badannya rempeng atau badannya kayak layu. Agar apa? Agar kelihatan orang lain, agar kelihatan bagi orang lain dengan penampilan seperti itu, sepertinya dia syiddata al ya, sungguh dalam uh, dalam ibadah, ya, sebagai ahli ibadah, seakan-akan bersungguh-sungguh dalam dalam beribadah. Ya, bata khaufil akhirah dan dia merasa uh, telah melakukan sesuatu untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Maka dengan seperti dia menampakkan badannya seperti orang yang kalau orang kurus, kering, layu, ya nampak bahwa dia seperti orang yang banyak berpuasa. Maka ini termasuk riak-riak badan, ya termasuk riak badan, ya. Dan juga seperti orang yang merendahkan suaranya atau matanya kelihatan cekung seakan-akan dia orang yang banyak bangun malam misalkan. Maka kalau dia menampakkan seperti itu, ya bukan asli dalam pengertian dengan tujuan-tujuan agar nampak sebagai orang ahli ibadah maka termasuk jenis dari riak badan ya ada juga riak menjadi zai yaitu riak dalam masalah pak uh, atau pakaian ya zai penampilan di sini seperti dibuka asal sujud ala wajhi wartida nau muayyan minazai zai tartadihi taifatun ya'udduhum nas ulama fayalbas hadzal libas liyuqala alim ya seperti riaknya orang yang membiarkan ya bekas sujud di dahinya ya dalam rangka supaya kelihatan orang yang sujud ya maka ini termasuk juga ria ya kecuali memang ya dahinya gampang hitam ya gosok sedikit mungkin hitam nah, ini maka tidak termasuk di dalamnya namun kalau orang tersebut ada sebagian orang ya dan e, sholat ya kemudian dilama-lamain dengan sujud digosok-gosokkan dainya ke lantai kemudian menampakkan seperti orang yang banyak sujud, maka ini juga termasuk di dalamnya. Atau juga dia merasa dengan adanya bekas hitam di dahinya, dia ingin menampakkan pada orang bahwa dia ahli sujud, ahli sholat, maka ini termasuk juga bagian ria min jihati azzair. Atau juga orang yang berpakaian ya pakaian para ulama ya dengan tujuan yalbas hadal libas liyukol alim menggunakan pakaian agar dikatakan sebagai orang yang alim maka ini termasuk juga demikian namun dalam sebuah syair ya dikatakan وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن bil kirami falahu ya hendaklah kalian menyerupakan ya menyerupakan di sini menyerupai orang-orang yang baik illam takunu mislahum meskipun kalian tidak seperti mereka kenapa inna tashabbuh bil kirami falahu karena menyerupai orang-orang yang mulia menyerupai orang baik itu termasuk ke keberuntungan, falahu termasuk ke kebaikan. Nah, meskipun seseorang tersebut ya bukan termasuk orang alim tapi dia berpakaian ya ingin seperti orang alim, ingin menyerupai dia, ingin menyerupai para ulama ya dengan tujuan tidak karena menyadari bahwa bagaimana seorang alim besar saja seperti Syekh Al-Albani ketika dikatakan al-allamah orang yang banyak ilmunya beliau menangis dan beliau mengatakan sebagai tulaibul ilmi, penutur ilmu yang kecil. Tulaib. Ya. Lalu ini fu'ail, tasgir. Bukan tolik, tapi tulaib. Kalau tolib adalah orang yang senantiasa belajar. Kalau sebesar Syekh Al-Albani saja mengatakan sebagai tulaib, bagaimana dengan kita? Dan tentunya ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang menunjukkan uh, barangkali adalah biasa sebagai tanda bagi orang-orang yang baik, tanda bagi orang-orang yang alim. Insya Allah mudah-mudahan kita tujuannya untuk tidak dikatakan sebagai orang yang alim. Karena memang kita jauh dari sifat itu. Namun kita sangat ingin meniru dan mencontoh sifat-sifat mereka. Wa tashabbahu illam takunu mitlahum. indinna tashabbu bil kirami falahu menyerupai kalian dengan mereka meskipun tidak sama dengan mereka karena menyerupai orang yang baik termasuk keberuntungan. Maka di sini hendaknya kita uh, bisa bedakan antara orang yang ikhlas di dalam berpakaiannya dan pakaian tentunya ukurannya adalah syar'i di mana ketika orang menggunakan pakaian sehingga tidak membentuk badannya kemudian dia ingin mencontoh orang-orang yang baik maka ter ini termasuk uh, sesuatu yang mulia. Bedakan antara orang yang menggunakan pakaian dengan tujuan dikatakan sebagai orang alim dan dengan tujuan ingin mencontoh ya orang-orang yang baik. Maka ini bisa kita bedakan. Ya, kalau seseorang menggunakan pakaian kemudian oh biar dikatakan sebagai orang yang alim, maka ini tentunya merupakan perkara yang tercela dan termasuk min anwa' riya, termasuk jenis riya. Riya min jati zai, yaitu riya dari sisi azai. Yaitu azai di sini adalah pakaian atau penampilan. Kemudian juga ada riya bil qaul, riya dengan ucapan. Wa huwa 'alal ghalib riya ahli din bil wa'zi wat tadhkir wa hifdzil akhbar wal asar li ajli al muhawarah Ya, ini riak dengan ucapan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang ahluddin, yaitu orang-orang yang beragama dalam pengertian orang-orang yang uh, bersemangat dalam beragama atau ahluddin atau para orang-orang apa apa namanya tokoh-tokoh agama. Ya, bil wa'di dengan nasihatnya, wa dengan peringatannya dan menghafal akhbar, dia menghafal dalil-dalil ya dengan ada asar-asar dengan tujuan al-muhawarah hanya sekedar untuk pembicaraan, ya dialog bahwa orang ini, masya Allah, ya orang baik, orang yang banyak ilmunya, cuma itu tujuannya, ya. Wa idhar zaratil ilmi dan hanya ingin menampakkan, memunculkan bahwa dia banyak ilmunya. Wa tahriku syafatain bidzikri fi mahdurin dan menggerakkan bibirnya ya di banyak orang seakan-akan dia itu berzikir, masya Allah eh, orang ini berzikir banyak dikirnya. Maka ini termasuk sesuatu ria dengan dengan ucapan. Ya, misalkan kalau di depan orang Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah Wabihamdihi, subhanallah Wabihamdihi. ketika sendirian ya, mungkin dia ketawa-ketawa atau cengar-cengir. Maka ini termasuk ria bil bil qaul. Namun kalau sudah biasa dikala sendirian dia berzikir, di depan orang banyak dia berzikir, maka insya Allah hal ini tidak termasuk pada hal hal tersebut. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berzikir di mana saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan seandainya kita ingin berzikir di depan orang banyak, digoda oleh syaitan, jangan berzikir, nanti kamu dikatakan ria, maka lawanlah ya. Tetap kita harus berzikir kepada Allah meskipun ada bisikan syaitan, jangan kamu nanti ria. Sebab apa? Kata Hudal bin Iyad, orang yang meninggalkan amal karena takut ria atau karena manusia, itu termasuk juga juga ria. Sehingga meskipun ada bisikan, jangan kamu berpikir depan orang banyak nanti dikatakan ria. Lawanlah, tetap kita berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut hanya ingin menampakkan saja kepada orang. Wa idharul ghadab lil munkarat bainan nas. Menampakkan sikap dan sifat marah ketika melihat kemungkaran di depan orang. Eh, seakan-akan seperti orang yang paling punya kecemburuan kepada kemungkaran. Ya. Wah ini harus diberantas, ini harus dicegah. Padahal cuman hatinya ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang tegas. Bahwa saya ini orang yang kuat. Bahwa saya tidak membiarkan kemungkaran di depan mata saya. Nah, kalau ini namanya termasuk ria dengan ucapan ya. Izharul ghadab lil munkar bainan nas wa hafdhus sayyid eh, wa hafdhus sawit sawti wa tarkikuhu bi Qur'an atau merendahkan suaranya, melembutkan suaranya ketika baca Qur'an. Apa tujuannya? Liyadulla bidzalika 'alal khaufi wal husni wal khusyu' untuk menunjukkan dengan keadaan seperti itu dia memiliki rasa takut, memiliki rasa sedih dan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk riya. Ya. Namun kalau kita lihat bagaimana sejarah ya Abu Bakar ketika menjadi imam, beliau senantiasa apa? menangis ketika membaca Quran, ya, menangis ketika membaca Quran. Karena apa? Karena memang rasa lembut hati yang ada di dalam hatinya. Ya, sehingga apa para jemaah? Kalau memang kita udah biasa seperti itu, kemudian ada terjadi, maka insya Allah merupakan suatu kebaikan. Kemudian yang keempat, jenis ria adalah arya ubil amal. Ria dengan perbuatan. Seperti apa? Kamura atil musolli bitulil qiyam Ya. Watatwil ruku wa sujud wa idhalil khusyuk. Riaknya seorang ketika solat dengan apa? Dengan memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukuknya, sujudnya, dan menampakkan kehusuan. Wal murahah bisawum ya, wal ghusbi wal haji, wa sadaqa wa rahwi dhalik. Seperti juga menampakkan puasa, ya, al ghusbu yaitu berperang, haji, sedekah, dan yang semisalnya. Namun, bukan berarti ketika kita memanjangkan sholat, memperbaiki bacaan, kemudian karena takut riak, kemudian tidak begitu, sholatnya cepat-cepat, itu juga termasuk riak. Ya, saya saya tidak mau mempercep apa memanjangkan sholat saya, tidak mau memperbaiki bacaan saya karena takut dikatakan ria atau takut ria, maka itu juga termasuk termasuk ria. Sehingga kita tetap beribadah seperti biasa, ya seperti biasa yang kita lakukan. Kalau perlu adakan perbaikan-perbaikan sehingga ketika ada bisikan-bisikan yang menyatakan kamu ria kita kita tepis dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak sampai merusak ibadah kita. Karena sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman juga beliau mengatakan, apabila seseorang itu sholat, ya, di rakaat pertama dia ikhlas semata-mata karena Allah. Di rokaat kedua, masya Allah, ya karena ada orang yang datang melihat dan menyaksikan sholatnya, kemudian dia perpanjang sholatnya, diperbaiki bacaannya, maka kalau dia biarkan seperti itu, rokaat yang kedua rusak dengan dia tidak ikhlas pada rokaat kedua dan rokaat yang pertama yang dia yang tadinya dia ikhlas itu pun juga bisa bisa rusak ya bisa rusak juga nah kenapa karena kata beliau karena sholat merupakan amalan yang yang bersambung Kemudian yang kelima jenis riya adalah al-mura'atu bil ashabi wa zairin, menampakkan ya apa namanya teman-teman dan orang-orang yang berkunjung kepadanya. Ya, seperti apa? Kallazi yatakallafu an an aliman aw abidan liyqala inna fulanan qad zara fulanan. Ya. Seperti orang yang memberat-beratkan dirinya untuk berziarah kepada orang alim atau kepada ahli ibadah supaya dikatakan wah fulan telah ziarah, saya telah berkunjung kepada fulan. Atau waktu nas li ziaratihi kayukola kayukol inna ahlad din yataraddaduna alaih. Atau dia mengundang orang untuk mengunjunginya supaya di, dikatakan bahwa wah banyak ahlul din, tokoh-tokoh agama, ya ustaz-ustaz, dai-dai atau siapa ya jaduna alaih datang bergantian kepadanya. Maka ini termasuk ria ya dari jenis uh, bil ashab wa zairin. Subhanallah. Ya ini di, diambil dari kitab Minhajul Qasidin ya Allah Ibnu Ibnu Qudamah. Nah, oleh karena itu para jamaah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena memang asyaiton itu sangat mudah untuk memasukkan bisikan-bisikannya kepada kita karena memang setan senantiasa hadir dalam setiap langkah kita sebagaimana Allah Nabi SAW bersabda inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih bahwa syaitan senantiasa hadir kepada kalian setiap kalian pada segala urusannya hatta yahdurahu inda tu'ami bahkan setan itu juga ikut hadir ikut nimbrung ketika kita makan ya kita makan juga ikut nimbrung ya faida sapatat lukmatu ahadikum falyakhudha kalau misalkan jatuh ya dari apa namanya lukmah satu suap dari dari kalian ambillah ya jangan kita buang selama itu bisa dimakan ya, falyumti maka nabi hamin ada semua layak kuluha wala jauh li syaiton. Kalau memang ada kotorannya, dibuang kotorannya. Ya, kemudian kita makan. Jangan, jangan biarkan untuk syaiton. Ya. Faida fariwa falyal ahu. Kalau sudah selesai makan, hendaklah jari-jarinya itu di dijilat. Nah ini. Ya kalau makan sendiri barangkali ini, kalau makan di depan orang banyak, terutama di rumah makan barangkali ya teruji di situ kita teruji apakah kita bisa menegakkan sunnah sebab orang akan lihat ya ada apa orang ini kok menjilat menjilat tangannya tapi ini adalah sunnah ya fa'innahu la yadri fi ayyi tu'amihi al barakah karena dia tidak tahu di makanan yang mana yang terdapat dan mengandung keberkahan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagai syahid pembahasan kita adalah bahwa syaitan senantiasa hadir dan nimbrung pada semua aktivitas manusia, pada semua aktivitas kita. Ya, bahkan ketika berhubungan dengan istri, syaitan juga juga nimbrung sehingga disuruh membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, Ya, bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan dari kami syaitan dari apa yang kami rizkikan. Ya. Termasuk dalam kita berpenampilan setan bisa masuk dengan menampakkan badannya kurus kering, seakan-akan dia banyak berpuasa, padahal memang nggak banyak makan, ya. Atau mungkin dia menampakkan jidatnya hitam, padahal jarang sholat, ya, karena memang digosok-gosokkan. Atau beriak dengan kaul, seakan-akan dia ahli nasihat, ya. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rawahu Ahmad. Ya. Sesungguhnya kami berlindung kepada Allah dari sesuatu dari perbuatan syirik yang kami ketahui dan mohon ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Iya. Dan Nabi SAW sangat mengkhawatirkan kepada kita, yaitu dari perbuatan syirik kecil, yaitu arya. Ya. Kemudian muallif mengatakan, penulis mengatakan, ma yatawahhamu annahu riya wa syirkun wa laisa kadzalik. Ada beberapa perkara di mana sebagian orang menganggap bahwa itu termasuk riya dan syirik padahal pada hakikatnya tidak apa diantaranya? Yang pertama adalah hamdun nas ala amalil khair. Pujian manusia kepada seseorang ya karena dia melakukan kebaikan. Jadi dia sudah ikhlas dalam mengerjakan kebaikan. Dia sudah ikhlas dalam bersedekah. Dia ikhlas dalam ber, uh, eh, mengerjakan hajinya, mengeluarkan zakat, mengerjakan sholat, menggunakan pakaian. Tapi orang-orang memuji dia. Apakah itu termasuk ria? Maka ya, ada hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula alladhi ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi?" Qala, "Tilka ajilu busyral mu'min." Akhrajahu Muslim. Ditanyakan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah tentang seseorang yang melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal baik, kemudian manusia memujinya. Bagaimana? Apa kata beliau? Tilka ajilu busrol mukmin. Itu merupakan ajil, yaitu yang disegerakan. busrol mukmin sebagai kabar gembira bagi orang beriman. Maka kalau kita sudah ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian mendapatkan bagian dari dunia, pujian, harta, dan lain sebagainya, kedudukan, maka itu merupakan tilka ajil busrul mukmin. Kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman dalam kehidupan dunia ini. Belum nanti di akhirat. Namun kalau tujuannya dunia, ya, sebagaimana Allah berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharuna al-akhirah. Ya, sungguh kalian ini menyenangi al-ajilah. Al-ajilah itu kehidupan dunia ini. Ya. Wa tadharuna al-akhirah dan meninggalkan kehidupan akhirat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18, "Maka na yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Eh, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18, barang siapa yang menghendaki al-ajilah kehidupan segera di dunia, balasan segera di dunia, padahal seharusnya hendaklah dia minta balasan kehidupan akhirat. Maka la yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya, kami berikan bagi siapa yang kami kehendaki dan bagi apa yang kami kehendaki. Syekh Muhammad mengatakan, Syekh Muhammad bin Sulaiman, di sini muqayyad bil masyiah. Ya, diikat dengan kehendak. Artinya kalau Allah gak berkehendak kepada orang yang tidak ikhlas, bisa jadi yang satu, ada tiga orang atau lima orang, semuanya tidak ikhlas. Yang satu dia beribadah, mengharapkan bagian dari dunia, mengharapkan kedudukan. Yang kedua mengharapkan pujian. Yang ketiga mengharapkan bisa menjadi menantunya orang kaya. Yang keempat mengharapkan semuanya mengharapkan urusan dunia, belum tentu semua mendapatkan, ya. Tapi bisa jadi orang yang ingin dipuji dapat pujian, ingin kedudukan terlempar dari kedudukan, ingin menjadi menantunya orang kaya tapi ternyata lamarannya ditolak dan seterusnya. Ya, artinya semuanya diikat dengan kehendak Allah Tumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuma madhura. Kemudian kami sediakan bagi neraka jahanam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. naudzubillahi min dzalik. Ya. Namun kalau orang sudah menjalankan perbuatan dengan ikhlas, kemudian masih ada orang yang memujinya, ada orang yang memberikan bagian dari dunianya, maka kata Nabi, tilka ajil busyrul mukmin. Itulah ajil, ya, yaitu yang disegerakan sebagai kabar gembira bagi bagi manusia. Kemudian yang kedua yang tidak termasuk ria adalah nasyatul abdi bil ibadah inda inda ru'yatil abidin yaitu semangatnya seorang hamba semangatnya seseorang beribadah ketika dia melihat saudara-saudaranya rajin beribadah. Jadi ketika melihat misalkan ada temannya rajin ngaji, ya, maka dia ingin juga ngaji, terdorong untuk ngaji. Melihat saudaranya rajin sholat malam, terdorong untuk menjalankan sholat malam, maka itu tidak termasuk ria. Ya. Ibnu Kuba, Ibnu Qudam al mengatakan rahimahullah ya bahwa qad yabitu rajul ma'a al-mujtahidin fa yusalluna aktsar wa ada qiyam as-sa'a fa yufiquhum aw yasumuna fa yasum fa yasumu walau lahum man ba'atha nashar Misalkan ada seorang yang bermalam ya bersama orang-orang yang uh, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di mana orang mereka itu biasanya sholat lebih dari semalam. Ya. Sementara orang ini, satu orang ini, cuman biasanya bangun cuma satu jam. Ya. Atau nggak pernah sholat malam misalkan. Karena berhubung melihat teman-temannya, saudara-saudaranya sholat malam, ya, dia ingin terdorong maka itu tidak termasuk tidak termasuk ria. Melihat saudaranya semua puasa, pingin dia puasa, tidak termasuk ria. Sebab seandainya buka, tidak ada mereka tidak terdorong untuk melakukan itu. Mungkin ada seorang menganggap itu ria, walaisa 'alal itlaq, maka itu bukan ria. Ya, justru makanya kita disuruh selalu bersama dengan orang-orang soleh dengan orang-orang baik Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Faliyadur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Maka adalah perhatikan dengan siapa dia, dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang suka sholat malam, insya Allah akan berpengaruh kepada kita. Kalau kita berteman dengan orang yang suka korupsi, maka nggak akan jauh-jauh. Paling tidak mendapatkan bagian dari korupsi meskipun tidak tidak korupsi. Jangan rame-rame, ini saya kasih. Ya. Demikian. Karena apa? Almaru ala dini khalili. Agama seseorang tergantung kepada temannya. Akhlak seseorang, perangai, ya, perilaku seseorang tergantung kepada kepada temannya. Ya, Khalil di sini adalah teman dekatnya. Sehingga falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan dengan siapa dia berteman akrab. Ya. Maka orang yang berbuat baik, orang yang sholat malam, ya kemudian yang mendorong dia ada ketika melihat orang lain karena sholat, maka ini tidak termasuk Islam apa tidak termasuk uh, ke, uh, termasuk ria tidak termasuk ria bahkan harus dengan tafsil wa huwa anna kulla mu'minin yarghabu fi ibadatillahi ta'ala walakin ta'uquhu al-awa'ib wa tastawihi al-ghiflah farubbama kanat musyahadatul ghair kanat mushahadatul ghairi sababan li zawalil ghiflah Kemudian kata beliau ini harus dengan tafsil. Bisa jadi ya, setiap orang mukmin itu sangat besar keinginannya untuk beribadah pada Allah, akan tetapi ya ada penghalang yang menghalanginya, lalai ya dan bisa jadi ketika melihat orang lain semangat beribadah ini menjadi sebab zawalul riflah menjadi sebab terangkatnya kelalaian makanya para jemaah coba saudara boleh buktikan Saudara, pada pendengar roja yang dimudahkan Allah, boleh saudara buktikan. Ketika saudara sudah menjauh dari majelis ilmu, sudah menjauh dari orang-orang yang biasa datang pada majelis-majelis ilmu, maka terasa gersang, kemudian terasa rindu, kemudian ketika bersama mereka terasa nikmat. Ingin karena saudaranya sudah sampai kepada perbuatan-perbuatan baik, ya dan sudah mencapai tingkatan-tingkatan dalam ilmu atau dalam masalah ibadah maka kita akan terdorong untuk melakukan hal yang sama maka ini bukan merupakan ria ya bahkan ini merupakan sebab kebaikan karena orang tersebut bisa baik ketika melihat orang lain baik oleh karena itu sangat sangat ditekankan agar kita itu bisa selalu bergaul dengan orang yang baik berteman dengan orang yang baik Nabi saw bersabda yang sering kita dengarkan hadisnya Innama masalu al-jalisis soleh wal-jalisis su kehamil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik itu perbandingannya seperti perbandingan antara orang yang menjual minyak wangi dan orang pandai besi atau tukang las kalau barang barangkali zaman sekarang. Adapun hamilul berteman dengan orang hamilul miski yang bawa minyak minyak wangi imma anta beta minhu wa imma an yuhdiyaka wa imma anta dari hantoyibah entah engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan apa namanya diberi hadiah minyak wangi entah setetes atau dua tetes atau engkau mendapatkan bau wangi dari orang tersebut dan kemungkinan semuanya itu merupakan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi tukang las, ya, wa amma nabi kir immaan yukhiko siyabak wa immaan tajidarihan khobisatan. Adapun berteman dengan pandai besi, kemungkinannya adalah kalau tidak terbakar bajumu, engkau mendapatkan bau yang tidak enak dari bau bakaran besi. Maka di sini menunjukkan bergaul dengan orang-orang yang baik ya dalam rangka mendongkrak keimanan yang lagi turun dalam rangka meningkatkan keimanan yang memang sudah baik untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan maka ketika orang melakukan ibadah didorong yang mendorong adalah keadaan tersebut ini tidak termasuk ria ya tidak termasuk tidak termasuk ria ya. Kemudian malasnya seseorang ketika dia sendiri maka termasuk di dalam sabda Nabi fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah sesungguhnya serigala itu akan makan kambing yang sendirian kalau kambing bersama dengan teman-temannya serigala akan takut untuk untuk makan dan di sini syaitan Ya, kalau kita bersama saudara kita, paling tidak ketika mau melakukan keburukan dia malu. Ya, dan malu tersebut, ya, malu tersebut merupakan apa? Suatu karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Nabi bersabda, "Al-iman bitmun wasittuna nasubah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Ya, bahwa iman itu ada bitcoin itu angka 3 sampai 9. itu 60. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 termasuk bitcoin wa situ dan syu'bah. Ada bahkan 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syubatu minal iman dan rasa malu termasuk bagian dari dari iman. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal oleh manusia adalah kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuatlah semaumu. Maka di sini ketika kita bersama dengan saudara-saudara kita, insya Allah akan terasa malu ketika kita malas misalkan ya dalam beribadah. Ya, maka malu seperti ini ya dan malu untuk berbuat keburukan, malu untuk melakukan kesalahan, ya maka hendalah dimiliki bagi setiap orang ya karena malu termasuk bagian daripada iman. Tapi malu ada juga yang tercela Ya, sebagaimana Mujahid mengatakan seorang kibar tabi'in, la yata'allamani ilman. Ya, mustahyin wa mustakbir. Tidak uh, apa namanya? Tidak akan bisa belajar ilmu dua orang yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Maka kalau kita eh, apa namanya malu kepada kebenaran, maka itu bukanlah malu yang terpuji. Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan, termasuk di malu ada dua macam yang terpuji dan tercela. Malu terpuji seperti menghormati orang tua, ya malu kalau dia tidak menghormati orang yang memiliki kedudukan dalam agama, malu kalau dia tidak menghormati orang yang mem, e, lebih tua darinya, maka ini termasuk malu yang terpuji. Ya. Adapun malu yang tercela adalah malu karena menghindarkan diri dari melakukan perbuatan baik. Dan termasuk, tidak termasuk ria, ya di mana orang kadang menganggap sebagai ria apa? Tahsinun atau tahsinu wa tajmilu siyab wa na'li orang yang menggunakan pakaian yang baik ya dan juga menggunakan sepatu atau sandal yang bagus. Itu tidak termasuk ria. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang bau ya karena takut ria, menggunakan pakaian yang compang-camping karena justru bisa jadi dengan menggunakan pakaian jelek ingin menampakkan bahwa dirinya tawadu, bahwa dirinya itu orang yang sederhana. Maka justru itu ria. Tapi kalau kita menggunakan pakaian bagus tidak, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda ketika ditanya masalah itu. Nabi ketika bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji dzarrah. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا Ada seorang bertanya, ada seorang yang suka menggunakan pakaian yang baik dan juga menggunakan sandal yang bagus. Apa kata Nabi? Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa nas. Allah maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Yang namanya kesombongan kata beliau adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Kemudian orang kadang-kadang termas menganggap sebagai suatu kriya, bahkan menganggap sebagai suatu munafik. Apa itu? Yaitu ada mutahadus bin dunub ya manuha, yaitu tidak berbicara atau tidak membicarakan dosa yang dilakukan itu kalau dia diam dengan dosa yang dilakukan bukan termasuk ria sehingga ada orang harus ngomong mengatakan mas saya nggak munafik mas tadi malam saya telah berbuat begini justru itu adalah suatu keburukan ya karena apa karena dosanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berbuat dosa, jangan sampai kita ngomong-ngomong sama sama orang. Ya. Bahkan bukan hanya menganggap suatu ria ketika dia harus diem. Bahkan dia mengatakan, saya tidak mau munafik, saya mau ngomong sama orang. Dan mengapa ada orang, saya tidak munafik. Kok saya tidak munafik? Tadi malam, atau kemarin, atau setahun yang lalu, atau kapan, saya pernah berbuat begini-begini. Tidak boleh. Karena apa? Nabi bersabda, ya, bahwa kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan perbuatan dosanya. Wa inna minal mujaharah an ya'malar rajulul bil laili amalan. Di antara orang yang menampak-nampakkan dosa adalah seseorang yang melakukan dosa di malam hari, summa yusbih wa qad satarahullah alaihi. Kemudian di pagi harinya Allah sudah tutup. Ditutup oleh Allah Payakulu, tapi orang ini mengatakan ya fulan amil barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallah akhrajahu Bukhari Muslim Wahai fulan Tadi malam aku berzina, naudzubillah min dzalik. Tadi malam aku minuman keras, tadi malam aku berbuat begini. Padahal Allah Ta'ala sudah menutupnya. Tapi pagi harinya dia ngomong. Ya, maka hendaklah kita kalau berbuat dosa gak usah ngomong-ngomong, diam. Ya, cukup kita dengan Allah yang tahu. Bahkan uh, lebih baik mana orang yang berzina melaporkan dirinya kepada pemerintah kalau memang perintah menjalankan hukum tersebut atau dia diam. Maka para ulama mengatakan lebih baik dia diam, tidak melaporkan dirinya kepada pemerintah untuk menebus dosanya maksudnya. Karena kalau orang sudah dirajam itu sudah tertebus dosanya. Tapi lebih baik mana dia melaporkan dirinya atau diam? Diam. Saudara kalau berbuat dosa, diam. Kalau kita melakukan dosa, jangan ngomong-ngomong sama orang. Ya. Karena Allah sudah menutupnya, tapi kita membukanya lagi. Ya. Dan ini kita lihat para jemaah ya. At-tahaddus bidunubi fihi mafasidu kasiratun. Laisa hadha maudhi' tafsiliha. Berbicara tentang dosa itu mengandung kerusakan yang sangat besar. Subhanallah. Kita buktikan para jemaah. Kata beliau, minha at-tasji'u ala irtikabil ma'asi bainal ibad. Wa illa wal istighfaf bi awamirillahi ta'ala. Di antaranya yang sangat besar dan sangat besar pengaruhnya dan sebanyak terjadi kalau kita berbicara dosa-dosa kita atau membicarakan dosa-dosa orang lain, justru yang terjadi adalah tasji ala irtika bil ba'asi. Mendorong, memberikan semangat bagi orang lain untuk berbuat yang sama, berbuat dosa atau bisa lebih. Coba jemaah, ketika orang yang korupsi dibeberkan, apa yang terjadi? Semua pada ikut korupsi. Ya, coba Ketika dibeberkan, karena apa? Karena manusia yang lemah imannya ingin korupsi juga, bukan malah kapok. Karena yang korupsi itu juga gak punya malu. Ya, karena orang-orang yang berbuat dosa tidak punya malu. Karena orang-orang yang berzina tidak punya malu. Kalau dia bisa berzina, apalagi kita. Itu anggapan mereka terutama orang-orang yang memiliki kedudukan. Maka orang-orang yang di bawahnya bukan malah yang ada seharusnya. Ya Allah, orang yang begitu saja tidak selamat bagaimana dengan saya? Ya Allah selamatkan hamba. Seharusnya ada seperti itu, tapi yang ada sebaliknya. Justru yang ada adalah justru seakan-akan dijadikan sebagai contoh. Dengan mengatakan dan beralasan, ya Orang seperti itu aja begitu, apalagi kami. Itu yang menjadi alasan. Atas di alat tiga bil ma'as bainal ibad. Ya. Yaitu mendorong seorang lebih bersemangat untuk melakukan perbuatan dosa. Dan juga meremehkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barang siapa menganggap menutup dosa termasuk ria dan berbicara dengan dosa ikhlas fahuwa mimman qad labbasa alaihi syaitan wa man dhanna anna kitmana dzalika riya barang siapa menganggap bahwa menutup dosa riya wa tahattus bidzunub ikhlas berbicara dosa berupa keikhlasan fahuwa mimman qad labbasa alaihi syaitan naudzubillahi minhu maka orang tersebut telah di apa namanya telah dirancukan oleh oleh syaitan. Naudzubillah. Kita berlumba pada Allah SWT. Kemudian terakhir sebelum kita buka dengan pertanyaan adalah iktisabul abdi asyuhra min ghairi talabiha. Seseorang mendapatkan syuhrah yaitu mendapatkan popularitas tapi tapi min ghairi talabiha tanpa dia inginkan, tanpa dia minta. Ya. Eh, Al-Maghrisi mengatakan al-mazmumu talabul insan asyuhra wa amma wujuduha min jihatillah ta'ala min ghairi talabil insan falaysa bil Penulis yang Mukhtasar hajul Qasidin beliau mengatakan yang tercela adalah kalau orang or, or, seorang itu minta popularitas ya minta ketika nyumbang kemudian datangkan apa namanya mengadakan konferensi pers bahwa dia menyumbang ini sekian, menyumbang ini sekian Agar apa? Agar terkenal. Agar apa? Agar di, diketahui orang. Maka ini yang tercela. Namun kalau orang tersebut tidak minta, kemudian datang orang ya min ghairi talabil insan falaisa bimakmumin, maka tidak termasuk yang tercela. Ghairu anna fi wujudiha fitna ala tu'afa. Ya, namun Hal tersebut akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah. Maksudnya orang-orang lemah imannya, orang yang hatinya lemah akan menjadi fitnah, menjadi ujian. Ya, kalau misalkan dia memang nggak minta, nggak minta disiarkan, tidak minta untuk ditulis di koran namanya, tidak minta dipampang namanya, Nah, maka ketika dia terkenal dengan seperti itu tidak termasuk tercela, namun menjadi ujian bagi orang yang lemah imannya. Dia akan tergiur dan dia akan merasakan nikmatnya bagaimana menjadi orang yang terkenal, kemudian bisa jadi pada akhirnya ya pada hari-hari berikutnya dia akan mengejar atau mempertahankan yang namanya popularitas. Naudzubillahimindalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan tersebut dan tentunya kita tidak akan berhenti untuk berbuat baik karena takut ria karena itu termasuk juga ria. Insya Allah selanjutnya kita akan membicarakan Eh, lebih mendalam lagi tentang fadailul ikhlas fil a'mal, keutamaan-keutamaan ikhlas dalam kita beramal. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah Abdul Basib hafizahullah taala Fadl. Baik, syukran jazakallah khair barakallahu kepada Ustaz dan demikianlah lima iman yang pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri Hafizullah taala dari pembahasan tazkiyatun nufus terus terus mengenai pembahasan masalah bahaya ria. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya eh, akan kami buka sesi tanya jawab sebelum kami eh, tanya angkat pertanyaan atau angkat pertanyaan di line telepon akan kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat karena sudah begitu banyak. Yang pertama ada beberapa, beberapa pertanyaan senada perihal pembahasan kita di pagi hari ini Ustaz. Ya, tafadhol. Ya, ya eh, di antaranya Uh, eh, Ustadz, apakah seorang anak harus ditanamkan rasa keikhlasan dan menjauhi ria? Dan uh, jika iya, bagaimana cara mendidiknya ke arah tersebut? Iya, iya, tentunya kita mendidik anak dalam masalah kebaikan-kebaikan semuanya sebagaimana juga dalam hadis uh, dari seorang sahabiah Ar-Rubaiyah binti Muawwidh yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk puasa 10 Muharram, mereka pun juga mengatakan dan kami wanusawimu, ya sibiyanana asiwar. Kami juga e, menyuruh anak-anak kami yang kecil berpuasa. Maka di sini keikhlasan pun juga ditanamkan kepada anak-anak. Namun kita lihat kondisi terkadang anak-anak ketika kita dorong agar melakukan satu ibadah, kita kasih hadiah ya karena di samping e, kata Rubayi ini di samping kami menyuruh ya di samping mereka menyuruh anak-anak mereka berpuasa mereka juga bikin mainan Ya. Mereka bawa anak-anaknya ke masjid dan dibikinkan mainan. Ya. Kalau nangis dirayu dengan mainan itu. Demikian juga menangis karena lapar ingin makan dirayu dengan mainan itu. Maka demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan ikhlas dalam memberi kepada orang lain, dalam bersedekah, dalam sholat. Namun namanya anak-anak terkadang juga mereka ingin mendapatkan apa rangsangan harus ada rangsangan-rangsangan supaya lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan sehingga kita memberikan misalkan hadiah kalau kamu bisa hafal Quran bisa hafal satu juz dalam waktu sekian nanti kamu tak kasih hadiah begini-begini maka itu tidak mengapa ya ini sebagai dorongan namun tetap diajarkan agar ikhlas semata-mata karena Allah SWT demikian ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, dan selanjutnya masih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada pula di antaranya dari Ois eh, di, di dan uh, Abu Ridho yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbuka kafila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, uh, bagaimana melawan sifat ria ini atau uh, ujub sedangkan hati ini uh, berusaha untuk selalu ikhlas tapi tiba-tiba perasaan tersebut datang Mohon penjelasannya agar tidak tersebut kepada penyakit ini dan apakah ada doa untuk uh, kita agar terhindar dari sifat ria ini? Iya. Ya, ada tindakan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tindakan preventif dan kuratif ya tindakan antisipasi dan juga tindakan eh, apa namanya mengobati dari riak tersebut yaitu doa yang diajarkan beliau tadi yang sudah saya sebutkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya. ya Allah aku minta perlindungan kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu maka di sini kita sebelum kejadian kita minta perlindungan dan mohon ampun kepada Engkau dari syirik yang sudah aku tahu ya, kita juga minta ampun kepada syirik yang sudah kita tahu kita lakukan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kalau urusan yang sekiranya termasuk perkara-perkara yang sunnah, maka hendaklah dia tutup. misalkan bersedekah, ya dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tidak tahu. Maka kita uh, belajar untuk berbuat sesuatu yang tidak diketahui oleh orang. Bagaimana ada orang yang berperang, kemudian dia menggunakan cadar, ya menggunakan cadar agar tidak diketahui oleh oleh orang lain. Maka di sini mencobalah untuk selalu berbuat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Namun yang namanya nafsu ingin orang lain dengar apa yang kita lakukan. Yang namanya nafsu ingin orang lain tahu ya kebaikan-kebaikan kita. Namun dia lupa, kita lupa bahwa hal tersebut akan menyeret kita kepada perkara yang tercela yaitu hapusnya amal-amal kita. Iya, tafadhol. Ya, baik. Sekarang jazakallahu dan eh, demikian dari pertanyaan di pesan singkat dan eh, pertanyaan jawaban tadi merupakan jawaban dari Ibu Eli yang berada di Sumatera Pula dan selanjutnya kita beralih di lain telepon di 0218236543 dan sudah ada Abu Dafa yang berada di Cileng silakan Abu Dafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, mohon maaf Pak dikecilkan tadi monitornya Pak ya. Ya. ya. Uh, begini Ustaz, kalau seandainya saya menceritakan kejahilan uh, eh, saya pada masa yang lalu ya. itu bagaimana Ustaz? Eh, iya, uh, ya, uh, ini ada akhir akhir-akhir ini uh, lain telepon sudah ini Pak tidak, sedang ada masalah ya. Iya, ada masalah mungkin. Silakan Abu Rafa. Ya. Iya, silakan silakan tadi ulang Pak. Uh, ya begini Ustaz. Uh, kita kalau menceritakan uh, kalau menceritakan aib kita kan uh, tidak boleh ya Bagaimana kalau seandainya saya menceritakan kejahilan uh, saya masa lalu, misalnya saya masuk firqoh ini, firqoh ini, itu bagaimana Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. iya. Iya. Kami ulangi Ustaz. Iya, terakhir jelas tadi. Yang pertama enggak ya. Eh, jelas. Uh, iya, teh. Uh, pertanyaannya hanya satu saat ya, e, itu bagaimana kita menceritakan e, masa lalu kita yang e, banyak berbuat dosa kepada orang lain. Misalkan dahulu saya pernah masuk ke firqah ini, firqah ini. E, mungkin e, dengan ya, ya. dengan tujuan e, dan hal sebagainya ah, silakan. Oh, iya iya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau seorang dia menceritakan perbuatan salah masa lalunya yang berkaitan dengan agama. Mungkin saya pernah ikut kelompok ini, pernah ikut kelompok itu, pernah ikut firqoh ini, gerakan ini. Maka itu tidak mengapa, ya. Karena kalau berkaitan dengan agama, ya seperti orang yang berbuat bid'ah, orang yang melakukan eh, perbuatan-perbuatan uh, yang menyimpang dari uh, agama, ya, dalam pemahaman agama, maka di antara tobat ahlul bid'ah adalah harus mengumumkan tentang bid'ahnya bahwa hal ini adalah salah. Maka hal tersebut tidak mengapa supaya orang lain ya tidak tercebur dan tidak termakan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, oleh karena itu boleh baginya untuk menceritakannya ya dengan tujuan agar orang lain tidak ikut-ikut berbuat seperti itu. Berbeda dengan dosa maksiat pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan maksiat seperti zina, mencuri dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita bercerita pada orang lain. Ya, adapun mencuri barangnya orang, ya tentunya pada orang tersebut ya kita minta maaf kalau bahwa setelah mengambil barangnya, entah mengembalikan barangnya atau entah kita meminta kesediaannya dan kerelaannya. Demikian. Ya, tem, uh, eh, demikian untuk kalau Abu Dafa yang berada di Cilengsi dan selanjutnya masih di line telepon kami terima di 0218236543 dan sudah ada Bapak Gozali yang berada di Kampung Mangga. Mangga silakan Pak Gozali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak, silakan. silakan Pak. Ya, saya mau nanya ya Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita menceritakan kebaikan kita untuk mengajak orang lain berbuat baik seperti kita kita Ustaz? apa kita termasuk sirik Ustaz? Iya. Atau ria ya? Itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kembali kepada niat tadi. Ya, oleh karena itu tadi sudah disebutkan kalau dia tujuannya bukan untuk dalam rangka menceritakan kebaikannya, tapi untuk mengajak orang berbuat kebaikan, kemudian dia menceritakan kebaikannya, ya, maka insya Allah tidak tidak mengapa, ya. Seperti di zaman Nabi saw, ya, ada orang yang uh, memulai, ya, menampakkan di depan orang memulai kebaikan, yaitu menyumbang, ya, uh, hartanya untuk kepentingan kaum muslimin sehingga diikuti oleh yang lain. Nah, dia menampakkan di depan orang. Sehingga Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Ya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik. Sunnah yang baik di sini maknanya bukan sebagaimana orang-orang menceritakan ada sunnah yang mengkiaskan bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek. Tidak di sini. Karena itu berkaitan dengan sedekah. Ya, dan sedekah sudah ada jelas. Tapi dia memulai ya di depan orang lain agar orang lain mengikutinya maka dia tetap mendapatkan pahala namun tentu saja tentu saja harus dijaga ya dijaga perkara-perkara yang sekiranya dia bisa menjerumuskan dirinya kepada uh, eh, ria karena apa karena orang yang lemah imannya dan setan sudah hadir pada setiap kegiatan kita, pada keadaan kita, tentunya tidak ter apa namanya tidak terselamatkan ya kalau kita tidak hati-hati. Tujuannya pertama mengajak orang tapi lama-lama setan membisiki ternyata tujuannya adalah untuk pamer kepada orang lain. Nah, Ini yang kita harus jaga. Kalau memang kita eh, khawatir ya tapi masih ingin orang lain berbuat yang sama, maka bisa kita dengan menggunakan apa yaitu siroh al-iltifat ya, dalam bahasa Arab siroh al-iltifat yaitu uh, pakai bahasa orang lain. Ada orang begini, ada orang begini. Nah, padahal orang tersebut adalah kita. Ya. Untuk agar orang tersebut bisa meniru perbuatan baik itu. Ada orang berbuat begini, alhamdulillah uh, punya kutoman bisa begini, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Ketika dia itu sakit, karena Nabi mengatakan, tadawau bisodokoh. Ya, dalam engkau berobat dengan sedekah. Nah, padahal dia mau menceritakan dirinya bahwa dirinya bersedekah, tapi dia pakai bahasa orang ketiga. Ada orang dia sakit dan dia minta kepada Allah dengan dengan tahu hadis Nabi berobat, engkau dengan sedekah. Dan dia bersedekah, banyak bersedekah, berikan fakir miskin, ayah ibunya disantuni, saudara yang disantuni, kemudian dia sembuh dan justru hartanya melimpah. Nah, dia mau menceritakan dirinya, tapi dia pakai bentuk orang lain. Itu insya Allah yang lebih selamat ya agar orang lain meniru dia demikian Allah alam ya okay. demikian untuk eh, ya. Bapak Gozali yang berada di Kampung Mangga dan selanjutnya kita beralih kembali di lain pesan singkat ada pertanyaan Ustad, uh, eh, bag, uh, apakah e, orang yang melakukan ria itu dapat kita tetapkan bahwa si fulan telah melakukan ria dan e, si fulan telah melakukan ria? Iya. Ya tentunya itu bukan urusan kita ya apakah orang itu ria atau tidak ya kita dahkum bidohir kita menghukumi orang dohirnya ya dan bukan urusan kita untuk mengukur orang lain ya justru kalau memang ada indikator orang tersebut melakukan seperti itu kita hendaknya melihat dengan pandangan sebagaimana Syaikhul Islam mengatakan ya dengan pandangan pertama pandangan ainul ainul syara ya yang kedua ainul qadar pandangan syar'i bahwa orang yang melakukan kesalahan ada ada hukumannya dan ainul qadar yaitu harus dengan rasa kasihan karena balasan yang akan diterima oleh orang yang tidak ikhlas ya seperti orang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu kita melihat wah ini tidak ikhlas ini ini karena ingin ingin mencari dunia ingin mencari popularitas dan ingin mencari lain sebagainya maka kita seharusnya melihatnya sesuatu dengan pandangan kasihan kalau seandainya ada indikasi begitu namun kita tidak boleh seudon kepada saudaranya karena yang tahu ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala seandainya orang tersebut tidak ikhlas seandainya orang tersebut karena ria karena pujian karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, karena ingin mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya, maka ketahuilah kedudukan yang dia dapatkan, dunia yang dia dapatkan sangat-sangat tidak ada perbandingannya dengan siksa yang harus dia yang akan dia terima. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kata Syaul Islam atau juga Syekh Muhammad bin hendaknya melihat seperti itu kasihan, bukan malah ya melihat sebaliknya. Karena orang tersebut akan mendapatkan ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah uh, kita jangan menyibukkan diri kita untuk menilai orang lain. Kalau kita mau menyibukkan diri kita dengan kekurangan kita, insya Allah satu buku pun tidak akan cukup untuk menulis dan mendaftar kekurangan dan kesalahan kita. Dan kalau orang sibuk dengan kekurangan dirinya, maka dia akan sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki diri. Dengan demikian, insya Allah dia pun juga mengurusi orang, kekurangan orang, bukan untuk dicacat, tapi bagaimana kekurangan dan kesalahan yang ada pada saudaranya bisa berhenti. Maka dia diajak untuk ngaji, diadakan majelis-majelis ilmu. Dalam rangka apa? Bukan menyibukkan untuk urusan orang lain, Justru sebaliknya, dia menyebutkan bagaimana dia mendapatkan pahala melalui jalan bagaimana saudara-saudaranya itu yang tadinya salah bagaimana bisa kembali kepada kebenaran. Tapi kalau sibuk dengan kesalahan orang lain, ya, wah orang ini ria, bukan tujuannya bukan ngaji, tujuannya untuk jualan, tujuannya untuk ini, itu jangan berusaha seperti itu. Gak akan pernah ada berhentinya kalau kita ngurusi kesalahan orang lain, kekurangan orang lain urusi dengan kekurangan kita. Demikian. Ya, oke Syukran jazakallahu khair atas nasihatnya dan Selanjutnya masih di pesan singkat e, beberapa pertanyaan senada pula di e, pesan singkat ini yaitu mengenai kekhawatiran e, dari bekas sujud kita yaitu bekas hitam di sujud kita saja ya, di dahi kita itu sedangkan ada yang uh, mendengar katanya ini bahwa tanda bekas sujud di kening itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, uh, namun di satu sisi takut menimbulkan ria. Apa yang harus dilakukan oleh uh, kita sebagai seorang muslim? Iya. Jadi pertanyaan ya ada orang yang sujud berada bekas sujudnya dari sholat yang dilakukan ya sementara memang semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun dia khawatir bagi ria. Begitulah seharusnya sebagai seorang mukmin, ya. Karena uh, ketika Nabi uh, membacakan Aisyah bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah waladina yutu nama atau wa wajilah." Ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, orang-orang yang telah diberi oleh Allah mereka memberikan harta itu kepada orang lain sementara hatinya takut Aisyah mengatakan mereka adalah alladzina yashrabun al-khamra wa yusrifun, orang yang minum khamr dan orang yang berlampaui batas. Apa kata Nabi? La ya binti, ya binta Siddiq. Bukan itu wahai binti Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar. Akan tapi Allah walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an minhum. Tapi mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Tapi mereka khawatir tidak diterima oleh Allah. Orang yang sudah berusaha sujud, banyak sujud, kemudian di dahinya tertempel ya, hitam. Karena memang dahinya masing-masing kita beda. Ada orang yang memang dahinya sujud sekali langsung hitam. Ya. Ada orang yang sudah digosok-gosok gak hitam-hitam juga demikian. Ya. Maka orang yang demikian, kalau sudah dia berusaha ikhlas semata-mata karena Allah, dan dia khawatir tidak terima. ladina isari yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera, eh, orang-orang uh, yang semangat dan orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan ya. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim misalkan oleh al bani Maka orang seperti itu adalah uh, perasaan seperti itu merupakan perasaan yang baik. Dia sudah berusaha sholat dengan ikhlas pada Allah, ya dan terdapat tanda di dahinya mungkin ya kemudian itu nanti akan jadi saksi itu benar ya dan semua akan menjadi saksi bagi kita <clears throat> namun tentunya e, ketika orang tersebut khawatir ya jangan-jangan jadi jadi apa namanya jadi sebab riaknya kita ya nggak perlu ya dicari dioperasi di di bedah kemudian kembali kepada semula tidak ya Enggaklah memiliki perasaan seperti itu. Tidak hanya dengan sujud, dengan ibadah yang lain, sedekah, sholat, ibadah yang lain, haji, ya adalah harus ada rasa perasaan ya khafu alla minhum. Khawatir tidak diterima amal-amal ibadah kita ini. Maka itulah insyaallah hakikat dari ikhlas. Maka hakikat ikhlas juga dikatakan oleh para ulama yaitu uh, uh, al-ikhlas yaitu <clears throat> Ikhlas adalah uh, kehilangan merasa kehilangan rasa ikhlas. Ya. Kalau orang masih merasa orang masih eh, seorang merasa ikhlas, maka keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan. Orang yang ikhlas adalah dia merasa tidak ikhlas. Nah itu harus merasa seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih jazakum khair dan selanjutnya masih di pesan singkat ada dua pertanyaan kami gabungkan di antaranya dari Sofia di Bogor dan Nia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Uh, eh, Ustadz Ana minta nasihat bagaimana caranya agar kita bisa menghisap diri kita tanpa merasa ria atau ujub karena ada anjuran untuk tidak uh, melihat atau menengok amalan yang telah kita lakukan dan apakah ria itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar? uh, apa tadi apa menghisap iya betul Ustaz uh, menghisap ya uh, bagaimana kita menghisap dari kita tanpa apa, merasa uh, tanpa merasa ada rasa ria gitu dan ujub karena ada anjuran uh, untuk kita tidak uh, melihat amalan yang telah kita lakukan. Nah, iya baik saya paham ya. Apakah ria termasuk dosa besar? Iya jelas dosa besar. Bagaimana kita menghisap dari kita supaya tidak timbul dosa ria? Ya maka sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda Allah berfirman, "Ya ibadi, ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada khaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal ibadah kalian yang aku hitung untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalnya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita bisa berima, beramal, bisa bersedekah, bisa sholat, bisa ngaji dan lain sebagainya semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu termasuk hal yang dimudahkan Allah sehingga kita memuji Allah dan ini tidak termasuk ria. Ya, Demikian kalau kita melihat pada amal-amal kita ada yang kejelekannya, maka janganlah mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Oleh karena itu, orang yang mengevaluasi dirinya, menghisap dirinya, tentu tidak termasuk bagian riak. Bahkan harus hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti di kiamat dari kiamat kalian dihitung. Demikian. Ya. Fadol, ayah Abdul Basyir. Baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya dan selanjutnya kita beralih di lain uh, telepon di 021 823 6543 dan sudah ada Abu Ramli yang berada di uh, Radio Dalam silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh, Ustaz, saya mau tanya. Di dalam surat Al-Araf ayat berapa 31 kalau nggak salah. Nah, di situ berbunyi dengan artinya dan pakailah perhiasanmu di dalam kamu melaksanakan sholat atau sembahyang itu. Itu setiap saat saya selalu menggunakan dalam arti kata perkataan sholat bagi berpakaian yang rapi tadi disebut oleh Pak Ustadz itu menurut di dalam Islam itu termasuk ria atau tidak ya. karena uh, diartikan satu perhiasan itu kan Putih iya. iya. yeah. dalam rangka yeah. perbaikan sholat itu ya, yang rapi yeah. yang tadi Pak Ustadz iya. sebutkan. Yeah. Saya khawatir yeah. uh, itu menunjukkan keriaan terhadap diri saya. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Makasih Pak Ustadz. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, paham ya, paham. Jadi memang ada perintah bagaimana kalau kita ke masjid harus berpakaian dengan yang baik ya, berhias dengan yang baik sehingga jangan menggunakan pakaian seadanya sebagaimana Bapak yang sebutkan dalam surat Al-A'raf tadi ya dan apakah itu termasuk riya tidak karena apa karena juga ada Uh, seorang bertanya, "Innar rojul yuhibbu an yakuna sobu hasanan wa ra'luhu hasanah." Ada seorang yang suka menggunakan pakaian yang bagus, sandal yang baik. Apa kata Nabi? Apakah itu termasuk riak maksudnya? Tidak. Ya, tidak termasuk kesombongan dan tidak termasuk riak. Ya. Maka itu termasuk apa? Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batul haq wa Bahwa Allah itu maha indah dan suka dengan yang indah. Yang namanya sombong adalah meremehkan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka orang Justru ya dianjurkan bahkan diwajibkan untuk kita berpakaian yang baik ketika kita datang ke masjid. Jangan ke masjid dengan pakai kaos oblong atau dengan pakai kaos apalagi di belakangnya ada gambar buaya yang mengerikan sehingga orang di belakangnya itu sholat ya tapi merasa merasa ngeri. Nah ini maka banyak di antara kaum muslimin datang ke masjid dengan menggunakan pakaian seadanya. Padahal pakaian baik di rumahnya masih banyak. Jalan kita ke masjid dengan menggunakan pakaian-pakaian yang baik dan berhias. Demikian. Dan itu tidak termasuk tidak termasuk ria. Ya. Ya, Teb. Syukran jazil khair dan demikian untuk Abu Ramli dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ibu Aini yang berada di Tanjung Priok. silahkan Abu Aini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, ya, eh, ini Ustaz yang mau kan cuman satu bagaimana meluruskan uh, niat kita untuk uh, tidak ria karena kalau dilihat kayaknya tipis sekali antara ria dengan ikhlas gitu Ustaz. Bagaimana meluruskan hati kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu yang semata-mata hanya karena Allah gitu, meluruskan hati kita dan niat kita ini gitu. Kita aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bukan tipis perbedaan ria dan ikhlas ya. Perbedaan ria dan ikhlas sangat kontras. Ikhlas karena Allah, ria bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selalu ria, apalagi dari awal dia ria melakukan sesuatu, maka bisa terjatuh kepada kesyirik besar. Ya. Namun kalau ketika di tengah-tengah atau dia sewaktu-waktu melakukan begitu, ya masuk pada syirik kecil. Bagaimana ya tiat bagaimana bisa ikhlas? Ya ini merupakan pertanyaan yang sangat baik. Ya sudah saya katakan tadi, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas Ya, kita berlindung Allah. kita minta kepada Allah seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya. Maka kita ngaji, kita belajar ilmu bermanfaat dan kita amalkan. Minta rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik adalah diantara sebab dikabulkannya doa dan doa yang kita baca seperti doa yang yang tadi saya sebutkan Kemudian mudah-mudahan menjadi amal yang diterima ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertama doa kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beramal dan amal ibadah diterima. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah uh, apa namanya? kita berupaya untuk beramal dengan cara bersembunyi ya jangan sampai kita beramal kemudian kita ngomong-ngomong sama orang lain sehingga apa yang kita sedekahkan dengan tangan kanan tangan kiri kita tidak mengetahui ya kemudian jangan kita suka membicarakan kepada orang lain amal-amal kita kalau perlu kita simpan Ya, kecuali ada kebaikannya dan kita mohon kepada Allah dan sampai kita ria seperti agar orang tersebut mencontoh kita ya tapi kalau bisa pakai sigo intifat yaitu pakai pakai kata ganti orang lain ya jangan sampai kita sehingga itu bisa menjaga amal ibadah kita demikian ya terima kasih jazakallahu ya. akhir dan cukup ada waktu masih ada lagi iya ustadz ada waktu lagi mungkin uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz satu pertanyaan terakhir ya, ya terakhir, eh, kita ya. angkat dari pesan singkat Ustaz ya ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta dan uh, cukup panjang pertanyaannya dan uh, eh, yeah. saya iya. akan uh, ceritakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, uh, saya mempunyai dua orang teman yang mana hidup mereka jauh dari ajaran Islam. Teman saya yang pertama, dia menikah dengan seorang mu'alaf tapi suaminya tidak pernah sholat. Masih suka makan babi dan e, sepertinya si suami jadi mu'alaf hanya untuk menikah saja. Dan teman saya yang kedua ini eh, dia ini adalah seorang gay atau homo. Saya sudah berusaha untuk membantu mereka agar uh, dapat lebih dekat kepada agama ini. Tapi mereka berdalih uh, terpaksa karena menjalinnya. Uh, karena mereka merupakan tulang punggung dari keluarganya dan seperti takut kekurangan dalam hidup mereka kalau mereka mengikuti ajaran yang benar dan uh, yang yang ditanyakan dari penanya ini ialah apa yang harus dilakukannya untuk membantu mereka Mohon nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada temannya yang menikah dengan seorang mu'alaf tapi masih suka makan babi ya. Iya betul Ustaz. Eh, kemudian yang satunya suka melakukan perbuatan homo. Betul. Nauzubillahi Maka di sini apa yang harus dilakukan kepada ya tetap dengan nasihatnya, dengan nasihat yang bijak ya berikan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut ya apa ancaman-ancamannya karena orang yang melakukan yang demikian itu ya kebanyakan adalah memang orang yang jauh dari agama maka kita e, dalam rangka untuk merayu dia ya hajaklah kepada apa yang dia senangi ya dari kebaikan yang tidak ada pertentangan dengan agama mungkin kita ajak makan atau apa dengan cara-cara hikmah karena mengajak orang kata dalam Al-Qur'an dikatakan eh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan ya ajalah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ya yang pertama hikmah di sini e, sesuatu yang membawa kebaikan kata Ibnu Bas adalah hikmah segala sesuatu yang membawa kebaikan adalah hikmah misalkan dia sukanya diajak makan bareng-bareng, kemudian baru bisa disampaikan apa namanya kebaikan. Atau mungkin bisa diajak jalan-jalan ya, yang itu jalan-jalan tidak maksiat, maka bisa masuk kebaikan. Itu hikmah. Ya. Apa mungkin apa yang sekiranya pas dengan dia, maka itu hikmah. Kemudian yang kedua, contoh yang baik. Maka hikmah ini untuk orang yang awam, untuk orang yang masih jauh dari agama dengan cara hikmah. Yang kedua dengan dengan nasihat yang baik, yaitu kepada orang-orang yang lalai, tapi dia orang ngerti tapi lalai, maka dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, orang wajadilhum jadi hasan dengan perdebatan yang baik. Yaitu orang-orang yang punya ilmu tapi keblinger. Ya, orang punya ilmu tapi dia e, menentang kebenaran ini. Sehingga diputarbalikkan. Maka ajaklah berdebat dengan baik. Ya tentunya Ketiga-tiganya adalah adalah orang berilmu, tapi untuk yang pertama adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan kebaikan itu sendiri, tapi kita mencoba untuk memfasilitasi. Di antaranya apa? Mungkin dia suka diajak makan bareng, diajak jalan-jalan, bukan jalan-jalan yang maksiat, ya kemudian baru disampaikan mungkin dengan melalui buku melalui hadiah sehingga kita punya perhatian kepadanya dan dia merasa kita perhatikan, maka insya Allah itu uh, diharapkan menjadi jalan baginya untuk mendapatkan siraman taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah banyak contoh-contoh yang seperti itu, ya. Justru banyak teman-teman ikhwan-ikhwan yang pada ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Justru banyak orang-orang dapat hidayah ya dengan perantaraan Anda-anda semua. Kemudian baru Pak Ustadz atau para dai yang menyampaikan untuk selanjutnya. Karena kadang-kadang orang datang ke masjid untuk datang ke majelis ilmu, ya bukan ustadznya yang ngajak, tapi orang-orang lain, teman-teman dia, saudara-saudara dekatnya. Baru setelah itu bertambahlah ilmu dan bertambah ilmu. Tapi pembuka pertama adalah banyak ya di antara teman sekantor, di antara kerabat dekat, di antara tetangga dan seterusnya. Dan insya Allah kalau kita memiliki perhatian seperti itu, ya maka ini merupakan tanda-tanda keimanan kita yang bersemi dalam jiwa kita dan dan juga termasuk apa namanya belum kita melakukan apa-apa sudah mendapat pahala karena ini termasuk hadis Nabi la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita melihat saudara kita berada dalam kubangan dosa, berada dalam kubangan bid'ah ah dan seterusnya, kemudian hati kita kasihan kepadanya, bagaimana dia bisa kembali kepada jalan Allah, maka kita berupaya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, ya, kita membuka fasilitas, memberikan peluang, baru kemudian lanjutan-lanjutannya datang ke majelis ilmu.